الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا yang akan menimbulkan pemikiran tersebut dan juga bagaimana cara kita menangkal munculnya pemikiran-pemikiran radikal yang ada di tengah-tengah umat ini maka insya Allah taala kita akan dengarkan nanti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz kita Ustaz Sofian Fadil Lain Allah Ta'ala dan juga acara ini akan kita bagi menjadi dua sesi yang pertama adalah sesi penyampaian materi oleh Ustaz. Kemudian kedua adalah materi tanya jawab. Jadi silakan para jamaah yang hadir untuk bertanya mungkin ditulis dengan kertas kemudian diserahkan nanti ke meja ya, Ustaz yang ada di depan ini. Dan yang kedua adalah yang penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu yang mereka terkena bencana dan sebagaimana tadi sampaikan disampaikan oleh Ustaz Rasulullah Taala bahwa di antara berbagai akhirat kita yaitu membantu saudara kita selama kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan sedikit dari harta kita menjadi benteng bagi kita nantinya di hari akhirat dan juga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Jadi itu di antara lima acara yang akan kita laksanakan pada hari ini.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 dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Di rumah Allah yang penuh berkah ini Di hari Jumat yang penuh berkah Kita kembali mendapatkan nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu dalam rangka mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama juga merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita.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 Dan mereka umumnya adalah anak-anak muda. Dan yang mengherankan jemaah sekalian, mereka rajin ibadah. Mereka rajin ibadah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju nasun min ummati" Akan keluar segolongan manusia dari umatku. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Artinya mereka rajin membaca Al-Qur'an. Wala salatukum ila salatihim bi dan tidaklah solat kalian dibandingkan solat mereka maka solat mereka lebih hebat maksudnya dari segi kuantitasnya wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka Inilah sifat satu kaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ibadah mereka begitu hebat. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah." mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Artinya apa? Mereka punya semangat beragama tapi melampaui batas. Subhanallah, ibadah mereka begitu hebat rajin baca Quran, rajin solat sunnah, rajin solat tahajud, rajin berpuasa sunnah. Jangankan amalan yang wajib, yang sunnah pun mereka rajin melakukannya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Dalam hadis yang lain, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Inilah jemaah sekalian. Peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datangnya satu kaum yang bersifat keras, ekstrim, radikal. Padahal mereka ahli ibadah. Apa masalahnya? Seharusnya ibadah itu kan menjadikan seorang itu lebih baik, tetapi mereka malah menjadi jelek. Apa masalahnya jemaah sekalian? Masalahnya adalah pemahaman di dalam beragama. Inilah akar radikalisme. Inilah akar terorisme. Karena salah paham di dalam beragama. Kenapa bisa salah paham? karena tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak mengikuti Al-Quran, karena tidak mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Jemaah sekalian, di sini ada dua hadis penting agar kita tidak salah di dalam beragama. Hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian selalu mengikutinya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian kata Nabi SAW, kalau kalian masih mengikuti Al-Quran dan hadis, kalian tidak akan tersesat. Itu bermakna sebaliknya. Barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dia lebih senang mengikuti apa kata orang. Dia lebih senang mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan dia tinggalkan Al-Quran dan hadis, maka dia akan tersesat. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang kedua, menjelaskan kepada kita bahwa tidak cukup mengikuti Al-Quran dan hadis, tetapi pemahamannya juga harus benar. Kalau kita tidak mengikuti pemahaman yang benar, maka kita akan tersesat. Walaupun kita rajin ibadah. Wah, tapi kita tidak mengikuti pemahaman yang benar, kita akan tersesat. Apa itu pemahaman yang benar jemaah sekalian? Itulah yang kita kenal dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud pemahaman ahlu sunnah wal jamaah? Pemahaman yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Bukan pemahaman yang kita buat-buat sendiri. Yang kita ada-adakan sendiri. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat. Hadis yang masyhur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa artinya jemaah sekalian 73 golongan? 73 ajaran. 73 pemahaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha finnar." Semuanya di neraka. Artinya semuanya salah. Semuanya tidak benar illa wahidah kecuali satu yang selamat. Artinya hanya satu yang benar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang satu itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma alaihi wa ashabi." Satu golongan yang benar itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah jemaah sekalian. Satu-satunya pemahaman yang benar kata Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau kita menyimpang dari jalan ini, kalau kita tinggalkan jalan ini, maka itulah sebab kita tersesat. Walaupun kita rajin beribadah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ada sekelompok orang rajin ibadah sampai-sampai kita baca dalam sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW itu pun rajin ibadah. Hebat sekali ibadah mereka. Namun Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ibadah kalian gak ada apa-apanya. Dibandingkan ibadah mereka. Maksudnya dari segi kuantitasnya. Mereka rajin ibadah. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengatakan, mereka keluar dari agama. Seperti anak panah yang menembus buruannya. Beliau juga mengatakan, mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Siapa mereka itu jamaah sekalian? Di dalam sejarah Islam, mereka disebut dengan golongan khawarij. Dan inilah golongan pertama yang tersesat. Jadi, dari 72 golongan, yang sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang pertama golongan khawarij pertanyaannya masih adakah golongan khawarij itu hari ini jawabannya masih ada dan masih banyak sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan juga tentang mereka bahwa mereka akan terus tumbuh setiap kali mereka bisa ditumpas, mereka tumbuh lagi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya menghitung Nabi SAW mengatakan, setiap kali mereka bisa ditumpas, mereka tumbuh lagi, itu lebih dari 20 kali. Sampai kata Nabi SAW, bagian terakhir mereka, generasi terakhir mereka, akan bergabung bersama Dajjal jadi mereka akan terus ada. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita mengenali mereka? Maka para ulama menjelaskan mengenal golongan ekstrim ini, mengenal pemahaman radikal ini, kita harus mengetahui ada tiga ajaran utama mereka. Ada tiga ajaran utama mereka. Kalau kita dapatkan ada seorang dai, seorang ustadz, atau dianggap dai, dianggap ustadz, atau satu golongan, atau siapapun dia, yang mengajarkan tiga pemahaman ini, maka kita perlu hati-hati kita perlu waspada. Di dalam dirinya ada benih-benih radikalisme. Ada bibit-bibit terorisme. Ada dasar-dasar kekerasan. Apa saja itu jamaah sekalian? Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang mereka anggap telah melakukan dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Mengkafirkan sesama muslim yang mereka lihat telah melakukan dosa besar. Jadi bukan muslim yang baik-baik. Muslim yang melakukan dosa besar, mereka anggap kafir. Ini pemahaman sesat. Orang yang melakukan dosa besar, betul dia bukan orang baik. Tetapi jika dia tidak melakukan dosa kekafiran atau dosa kesyirikan, tidak boleh kita katakan kafir. Tetap dia masih muslim walaupun dia orang muslim yang kurang iman, yang lemah iman. Namun mereka menganggapnya telah kafir. Inilah dasar kesesatan mereka yang pertama. Apa contohnya di zaman ini jemaah sekalian? Mengkafirkan pemerintah muslim. Menganggap kafir pemerintah. Karena sudah kafir, mereka sebut sebagai togut. Kemudian setelah pemerintah dianggap kafir, maka semua aparat, terutama aparat keamanan, kalau di negeri kita TNI dan Polri mereka juga anggap telah kafir. Kenapa? Karena membantu pemerintah yang kafir. Para PNS atau sekarang istilahnya apa? ASN ya. Aparat sipil negara. Maka mereka anggap juga kafir. Kalau mereka lihat masyarakat mendukung pemerintah, ikut dikafirkan juga. Pemerintah kafir, semua yang setuju, semua yang mendukung, maka semuanya mereka anggap kafir. Alasannya apa jemaah sekalian? Akarnya apa? Mengapa mereka menganggap pemerintah kafir? Karena tidak berhukum secara sempurna dengan syariat Islam. Apakah wajib seorang muslim berhukum dengan syariat Islam? Wajib. Tidak diragukan lagi. Seorang muslim yang ingin selamat dari azab Allah, dia harus berhukum dengan syariat. Dan termasuk penyebab musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Karena adanya pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Tapi jemaah sekalian, permasalahannya apakah pemerintah itu kafir? Disinilah yang perlu kita jelaskan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan mereka tidak kafir tetapi fasik. Pelaku dosa besar. Pertanyaannya dari mana mereka mengkafirkan? Karena ada ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Nah jemaah sekalian, mari kita lihat bagaimana memahami ayat ini. Orang-orang yang berpaham radikal, langsung mereka ambil ayat ini, dan langsung mereka anggap kafir semua pemerintah muslim di muka bumi ini. Jadi nggak khusus pemerintah Indonesia, semuanya mereka anggap kafir, nggak ada yang tersisa. Bagi mereka yang tidak kafir hanya satu, Pemberontak yang tidak memiliki negara, namanya ISIS. Hanya ISIS yang tidak kafir. Semuanya kafir. Ayatnya surat Al-Maidah 44. Inilah jemaah sekalian, akar kesalahan mereka. Di mana kesalahan mereka? Ada dua. Pertama, memahami ayat tidak merujuk kepada pemahaman sahabat Nabi. Yang kedua, mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lain. Inilah jemaah sekalian, akar segala penyimpangan. Bukan hanya radikalisme, tapi semua penyimpangan, akarnya dua ini. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Ini yang pertama. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Imam Ibnu Kathir, Imam At-Tabari, dalam kitab-kitab tafsir mereka mengatakan, menukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa kekafiran di sini maknanya adalah kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Kufur kecil itu adalah dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Murtad keluar dari Islam, tidak. Inilah jemaah sekalian pemahaman sahabat. Ibnu Abbas juga berkata, "Laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Tidak sama. Jadi berhukum dengan selain syariat Allah itu adalah dosa besar disebut kufur kecil. Tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Siapa yang mengatakan itu? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka dapatkan? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka belajar Al-Qur'an langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan mereka yang kedua jamaah sekalian, mereka ambil sebagian ayat dan mereka buang sebagian yang lain. Karena ayat ini sebenarnya ada tiga. Pertama di surat Al-Maidah 44. وَمَنْ لَمْ lam yahkum bima اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Islam, maka mereka adalah orang kafir. Kemudian di ayat 45-nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang zalim. Kemudian di ayat 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi ternyata hukumnya ada tiga tingkatan. Fasik, zolim, dan kufur. Nggak semua disamaratakan. Ini jemaah sekalian, akar penyimpangan. Karena mengambil sebagian dalil dan membuang yang lain. Mengikuti sebagian ayat, tapi ayat yang lain tidak dipakai. Pertanyaannya jemaah sekalian, kapan orang yang berhukum dengan hukum Allah itu, hukum selain hukum Allah, dihukumi fasik, zolim, dan kafir? Maka ulama menjelaskan, ketika seseorang berhukum dengan selain syariat Allah, tapi dia masih meyakini sebenarnya syariat Allah itulah yang terbaik, namun dia lebih mengikuti hawa nafsunya untuk mengikuti hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Seperti dia takut kekuasaannya dilengserkan. Maka dia dihukumi fasik. Kemudian kapan dia dihukumi zolim? Kalau dia tidak mau mengikuti hukum Allah demi menzolimi orang. Kalau ikut syariat Allah, dia disalahkan di pengadilan dia yang kalah. Tetapi kalau ikut hukum yang dibuat-buat oleh manusia, hukum itu bisa diatur-atur. Bisa dirubah-rubah semau mereka. Yang salah bisa dianggap benar. Yang benar dianggap salah. Tapi dia masih meyakini sebenarnya hukum Allah itulah yang terbaik. Maka dia disebut zolim, tidak kafir. Kapan menjadi kafir? Kalau dia mengatakan atau meyakini hukum Allah kedudukannya sama dengan hukum buatan manusia atau bahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka ulama Islam seluruhnya sepakat dia menjadi kafir, murtad keluar dari Islam. Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah yang menegaskan hukum Allah itulah yang terbaik. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-50, Allah menegaskan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dan jemaah sekalian, menjadi kafir di situ nggak harus pemerintah. Orang biasa pun kalau dia punya keyakinan di satu negeri lebih cocok hukum yang mereka sepakati bersama daripada hukum Islam. Di satu negeri lebih baik hukum adat mereka, hukum buatan mereka daripada hukum Islam. Maka itu menyebabkan orang yang berkeyakinan seperti itu menjadi kafir kepada Allah. Jadi, tidak otomatis orang yang berhukum dengan selain syariat Allah langsung dikatakan kafir. Tetapi orang yang punya pemahaman radikal ini langsung mereka kafirkan. Inilah jemaah sekalian akar pengkafiran. Akar pengkafiran. Dan inilah akar terorisme. Bapak Ibu sekalian, nggak usah heran kalau ada orang yang mengaku berjihad, korbannya siapa? Bapak-bapak TNI Polri, padahal masih muslim. Seperti yang kemarin terjadi di Pekanbaru. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi, di masjid, di kantor polisi di Cirebon. Itu sedang melakukan sholat Jumat, kemudian dia melakukan bom bunuh diri di situ. Dia melakukan bom bunuh diri. Walaupun yang mati dia sendiri. Tetapi yang gak masuk akal orang lagi sholat muslim itu yang dia bunuh dan dia menganggap dia sedang berjihad. Kenapa jemaah sekalian? Karena polisi itu dia sudah anggap kafir. Sebab membantu pemerintah yang kafir. Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Kita harus menyadari jemaah sekalian, itu kekurangan. Kalau tidak berhukum dengan syariat, itu adalah sebuah kekurangan. Tetapi memfonis kafir, itu salah besar. Jadi di sini ada dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama, yang tidak mau berhukum dengan syariat Allah. Dan kutub yang kedua mengkafirkan semuanya. Maka dua-duanya harus kita hindari. Dua-duanya harus kita jangan sampai terjerumus di dalamnya. Dan kita jaga anak-anak kita. Kalau ada seorang yang suka mendoktrin pemerintah ini sudah kafir, pemerintah itu kafir karena tidak berhukum dengan syariat, itulah ciri-ciri pemahaman radikalisme. Jadi jamaah sekalian, aksi-aksi terorisme itu nggak terjadi begitu saja. Ada akarnya, inilah akarnya. Dan sangat disayangkan, ini bebas mereka sebarkan. Baik di medsos, di media-media massa, di buku-buku, maupun dalam ceramah-ceramah mereka. Ini seharusnya ditertibkan yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini harus ditertibkan oleh pemerintah. Karena kalau tidak ditangkap sekarang nanti muncul lagi teroris-teroris baru. Karena pemahamannya masih menyebar. Ini jemaah sekalian yang pertama. Akar penyimpangan pemahaman radikalisme ini adalah mengkafirkan pemerintah. Nah jemaah sekalian, seorang muslim itu, walaupun dia sudah melakukan kekafiran, yang betul-betul kekafiran, itu pun tidak otomatis bisa difonis kafir. Enggak otomatis. Tidak otomatis. Kenapa? Karena dalam syariat Islam ada namanya al-udhru bil jahal. Orang yang melakukan kekafiran itu diberi uzur karena ketidaktahuan atau mungkin tidak sengaja. Ketidaktahuan atau tidak sengaja. Karena ada seseorang di masa umat terdahulu pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sebelum wafat berpesan kepada anak-anaknya, Wahai anak-anakku, kalau aku mati nanti, bakar jasadku, kemudian tumbuk jadi debu, lalu terbangkan ke angin, supaya terpisah-pisah, tercerai-berai. Kemudian dia mengatakan, kalau memang Allah mampu membangkitkan aku kembali, maka sungguh aku akan diazab dengan satu azab yang sangat dahsyat yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Ternyata jemaah sekalian kata Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan serpihan debu-debu jasadnya dan bumi mengumpulkannya semudah itu Allah satukan dia kembali dan Allah ciptakan mudah sekali Nggak ada sulitnya bagi Allah. Akhirnya dia dihidupkan kembali dan Allah bertanya kepadanya, "Kenapa kamu melakukan seperti itu?" Apa jawabannya jemaah sekalian? "Ya Allah, aku lakukan itu karena takut kepadamu." Maka Allah memaafkan dia, mengampuni dosanya. Apa dosanya yang dia lakukan jemaah sekalian? Dosa kekafiran. Yaitu dia meragukan Allah bisa membangkitkan dia kembali. Berarti nggak percaya rukun iman. Rukun iman yang kelima, mengimani hari kebangkitan, hari kiamat. Ini adalah kufur. Tapi Allah maafkan dia karena dia melakukan itu disebabkan kebodohan, ketidaktahuan. Allah maafkan dia. Walaupun ulama juga menjelaskan Orang bodoh yang Allah maafkan seperti ini karena dia sudah berusaha belajar tapi belum ketemu ilmunya. Beda dengan orang yang gak mau belajar sama sekali. Padahal gurunya ada, buku-bukunya ada, tapi dia gak mau belajar. Maka seperti itu Allah tidak akan beri udur. Jadi ini adalah hadis kata para ulama, orang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis dihukumi kafir. Tidak otomatis. Apalagi yang tidak melakukan kekafiran. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan, selama itu bukan dosa kekafiran, nggak boleh kita anggap dia kafir. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis kutsi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya benar Adam, Lau ataitani bi kurabil ardi khataya Thumma lakitani la tushriku bi syai'an La ataituka bi kurabiha maghfiratan Wahai anak Adam Andaikan engkau datang kepadaku Dengan membawa dosa sepenuh bumi Namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun Engkau tidak berbuat syirik sedikit pun tidak melakukan dosa kekafiran, maka aku akan mengampunimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, asalkan bukan dosa syirik. Bukan pula dosa kekafiran, bukan dosa yang menyebabkan dia murtad maka dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Jadi bagaimana mungkin kita anggap dia kafir? Padahal dia masih ada harapan diampuni oleh Allah. Kalaupun Allah tidak mengampuninya dan memasukkan dia ke neraka, maka azabnya tidak kekal. Karena dia masih muslim. Yang kekal itu hanyalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah kabarkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6.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 pertama jemaah sekalian kemudian yang kedua Akar penyimpangan mereka yang kedua adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini sebenarnya cabang dari yang pertama. Kalau mereka sudah anggap kafir, maka mereka anggap halal membunuhnya. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Karena dia sudah kafir. Maka membunuhnya adalah jihad. Ini jemaah sekalian akar penyimpangan pemahaman yang menyimpang, pemahaman radikal. Karena meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah membunuh orang kafir dan itu jihad fi sabilillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah mengatakan seorang mukmin. Seorang mukmin itu ada yang ahli ibadah, ada juga yang melakukan dosa. Jangankan di masa sekarang, di masa Nabi Muhammad SAW pun ada, walaupun jumlahnya sedikit. Seperti ada seorang sahabat yang dihukum oleh Nabi SAW karena minum khamar. Tapi ketika beliau dicela karena sudah sering dihukum disebabkan minum khamar, Nabi Muhammad SAW melarang orang yang mencela beliau. Karena Nabi mengatakan dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang dirajam, dilempari batu sampai mati karena berzina. Padahal dia sudah pernah menikah dan dia sendiri yang minta supaya dosa-dosanya hilang, supaya dosa-dosanya Allah ampuni. Dia minta kepada Nabi SAW supaya dihukum rajam. Nah jemaah sekalian, Nabi SAW tetap menganggapnya sebagai seorang muslim, bukan orang kafir. Jadi orang mukmin itu bisa saja melakukan dosa besar, tetapi orang mukmin tidak melakukan dosa syirik tidak melakukan dosa kekafiran. Kenapa? Kalau dia lakukan, imannya batal. Kalau dia menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, atau menghina Allah, menghina agama, itu kekafiran. Imannya menjadi batal. Itu nggak mungkin dilakukan orang beriman. Kecuali tidak sengaja. Atau mungkin dia baru masuk Islam. Namun orang beriman itu mungkin melakukan dosa-dosa besar. Maka kata Allah, barang siapa membunuh orang beriman. Ini mencakup orang beriman yang melakukan dosa besar. Balasannya adalah neraka jahanam. Dia dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama dia diazab. Kemudian Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Subhanallah ancamannya keras sekali. Rasulullah SAW juga bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi jemaah sekalian, jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Dosanya sangat besar sekali. Dan seandainya muslim ini punya kesalahan yang mengharuskan dia dibunuh, maka dalam fikih Islam dalam syariat Islam yang berhak menghukum mati orang yang harusnya dihukum mati itu adalah pemerintah bukan masyarakat. Jadi di sini sudah dua kesalahannya. Kesalahan yang pertama menganggap halal darah seorang muslim boleh dibunuh. Yang kedua, mereka yang melakukannya. Jamaah sekalian, betul dalam Islam ada hukuman mati, tapi siapa yang melakukannya? Pemerintah. Semua buku-buku fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum hudud semua menjelaskan pemerintah yang berhak melakukannya. Jadi bukan masyarakat, tapi pemerintah. Kecuali ada satu kondisi, Kecuali ada satu kondisi yang sifatnya kita membela diri. Jadi ada satu kondisi yang sifatnya kita membela diri karena ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang mau merampas hartaku?" Kata beliau, "La tu'tihi malak." Jangan kamu serahkan hartamu. Beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku?" Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Qatilhu." Lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, engkau mati syahid? Jadi ini kondisi khusus. Bukan memberi hukuman, tapi membela diri. Walaupun sampai harus membunuh, karena sifatnya membela diri. Boleh kita lakukan. Tapi menghukum orang yang bersalah, itu adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, tanggung jawab mereka di hadapan Allah kelak. Bukan kita yang berhak melakukannya. Dan jemaah sekalian, jihad yang mereka lakukan juga sangat bertentangan dengan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau perangi adalah orang-orang kafir. Tapi mereka tidak peduli. Mau kafir, mau muslim, mereka habisi. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika berjihad, apakah ketemu orang kafir langsung beliau habisi? Tidak. Beliau akan memberikan satu dari tiga pilihan. Yang pertama, beliau ajak masuk Islam. Ini jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu orang kafir, tidak langsung dibunuh, tapi diajak mereka masuk surga supaya mereka selamat dari neraka. Inilah jihad. Jihad itu bukan mengirim orang ke neraka, tapi mengajak orang mendapatkan rahmat Allah. Sebagian orang juga membenci jihad. Ini juga pemahaman sesat, menyimpang. Dan kadang-kadang merasa sok paling nasionalis. Bahkan membenci pekikan takbir Allahu Akbar. Dia lupa Negeri ini dibebaskan dengan jihad dari cengkeraman penjajah. Kalau tuanku Imam Bonjol tidak berjihad dan meneriakkan Allahu Akbar. Kalau pangeran Diponegoro tidak berjihad dan meneriakkan Allahu Akbar. Kalau Bung Tomo tidak berjihad dan meneriakkan Allahu Akbar. Tidak mungkin kita merdeka jemaah sekalian. Orang yang sok paling nasionalis tapi nggak tahu sejarah bangsa. Ini juga tidak benar. Tetapi berjihad seperti yang dilakukan oleh teroris juga tidak benar. Maka kita lihat bagaimana jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketemu musuh, ketemu orang kafir, beliau ajak mereka masuk surga. Ayo masuk Islam. Karena kita kasihan kepada mereka. Kita sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka dibakar api neraka. Inilah jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan rahmat. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka dikasih pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Menjadi orang kafir zimmi. Siapa orang kafir Dhimmi itu? Orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Dan pemerintah wajib melindungi mereka. Jadi jemaah sekalian, orang kafir di negeri kita ini wajib dilindungi oleh kaum muslimin. Bukan malah dizolimi. Kenapa jemaah sekalian? Mereka masih diberi kesempatan untuk tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin agar mereka melihat keindahan agama Islam, keadilan syariat Islam, agar kita mendakwahi mereka, agar mereka masuk Islam. Itu tujuannya, bukan malah dizolimi. Yang terakhir kemarin kejadian di Surabaya, datang ke gereja langsung lempar bom. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua. Laki-laki yang kuat tapi tidak ikut berperang melawan kaum muslimin itu pun nggak boleh dibunuh. Bahkan jemaah sekalian, Laki-laki kafir yang kuat menyerang kaum muslimin, kemudian dia sudah dikalahkan, tidak berdaya, sudah menyerah, itu pun gak harus dibunuh. Dia bisa ditawan. Dan dulu banyak tawanan perang, akhirnya masuk Islam. Jadi yang mereka lakukan itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak sesuai dengan jihad yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengklaim itu sebagai jihad. Dan jemaah sekalian, jihad itu ibadah. Makanya tidak mungkin ada seorang muslim yang anti jihad. Apalagi tidak suka mendengarkan Allahu Akbar. Gak mungkin. Kalau dia seorang muslim, tidak mungkin. Tetapi jemaah sekalian, ibadah itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama kita lakukan ikhlas karena Allah. Bukan karena pujian orang. Dan kita harus paham Ikhlas saja belum cukup Walaupun kita sudah beribadah dengan ikhlas Allah belum akan menerima ibadah kita Sampai kita memenuhi syarat yang kedua yaitu ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga jihad. Jihad itu ibadah. Walaupun niat mereka benar, niat mereka ingin memperjuangkan Islam, tapi caranya salah. Caranya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jemaah sekalian, itu bukan sebuah amal soleh melainkan kemungkaran dan Allah tidak terima amal ibadah yang mereka lakukan, jihad yang mereka lakukan, Allah tidak terima. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi walaupun mereka mengklaim jihad, walaupun mereka mati, walaupun niat mereka benar untuk memperjuangkan Islam, tapi cara mereka salah, tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak. Allah tidak terima. Dan kematian mereka bukan mati syahid, tetapi su'ul khatimah, Mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Itulah namanya su'ul khatimah. Kalau mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, itu namanya husnul khatimah. Tapi mereka mati dalam keadaan melakukan penyelisihan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW Walaupun mereka merasa mati syahid, Sebenarnya dalam syariat itu su'ul khatimah. Ini jemaah sekalian petunjuk Rasulullah SAW dalam berjihad tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Dan umumnya mereka hanya didoktrin tentang keutamaan jihad dan keutamaan mati syahid. Itu jemaah sekalian di Kitabul Jihad baru bab satu. Bab dua dan seterusnya, bagaimana hukum-hukum berjihad, mereka nggak belajar. Mereka tidak belajar. Jadi inilah akar kesesatan. Karena semangat yang besar, tapi tidak belajar. Tidak menuntut ilmu agama. Maka tidak ada solusi yang terbaik untuk menyelamatkan anak-anak muda kita dari pemahaman radikal kecuali dengan mengajarkan ilmu agama yang sebenarnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jamaah sekalian solusinya. Makanya seperti di Arab Saudi pemberantasan terorisme itu melibatkan para ulama melibatkan para dai, para ustadz untuk meluruskan pemahaman para teroris ini. Meluruskan pemahaman mereka. Di samping itu, pemerintah Arab Saudi juga banyak terobosan-terobosan yang mereka lakukan. Ada juga semacam bantuan bantuan ekonomi. Karena jemaah sekalian tidak jarang yang diajak membunuh diri itu memang sudah bosan hidup. Memang hidupnya susah. Maka ini diantara metode yang ditempuh pemerintah Arab Saudi. Di samping diberikan pendidikan agama, mereka juga dibantu secara ekonomi. Dikasih pekerjaan. Dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, maka baru diberikan tindakan keras. Ini metode-metode yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena jemaah sekalian, di sana juga nggak main-main. Di Makkah mereka bom. Ini di Makkah ini. Di kota suci. Di Madinah juga begitu. Nggak main-main terorisme. Ini di Arab Saudi. Bukan hanya di Indonesia. Di kota suci Makkah dan Madinah mereka tidak peduli. Mereka anggap semuanya sudah kafir kecuali mereka. Dan ISIS itu punya cita-cita suatu hari mau menyerang Makkah dan Madinah. Tapi jemaah sekalian, bukan hanya ISIS yang punya cita-cita seperti itu. Walaupun masih mengaku muslim. Mungkin kalau dia bukan orang muslim, kita katakan memang orang muslim, non muslim, dia tidak mencintai kota Makkah dan Madinah. Tapi kok ini mengaku muslim? Ada lagi satu golongan sesat yang kita harus waspadai juga sangat radikal. Itulah yang disebut dengan golongan Syiah. Kalau yang sedang kita bicarakan itu namanya golongan Khawarij. Golongan sesat nomor satu. Yang pertama muncul di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Khawarij ini muncul, tidak lama muncul golongan Syiah. Dan sampai hari ini dua golongan sesat ini masih ada. Dan yang lebih berbahaya adalah yang kedua, golongan Syiah. Sebenarnya lebih berbahaya. Tapi mereka pintar bermain cantik. Mereka punya ajaran namanya takiyah. Kalau mereka masih sedikit, mereka akan mengaku sebagai ahlu sunnah. Tapi kalau jumlahnya sudah besar, sudah banyak, sudah punya kekuatan, maka ahlu sunnah umat Islam akan disembelih. Seperti yang terjadi di Iran. Ketika mereka berkuasa, ahlu sunnah ditindas oleh mereka. Begitu pula yang terjadi di Suriah. Sebenarnya orang Syiah itu minoritas, tapi mereka yang punya kekuasaan maka umat Islam dibantai. Bapak Ibu sekalian mungkin membaca dan mendengarkan bagaimana umat Islam dibantai oleh pemerintahnya sendiri. Kenapa? Terpengaruh paham Syiah ini. Jadi ini lebih berbahaya sebenarnya. Hanya mereka tidak bergerak kecuali kalau sudah merasa punya kekuatan besar. Yang melakukan aksi-aksi terorisme walaupun jumlah mereka sedikit ini namanya khawarij. Kalau dalam syariat Islam dan sejarah Islam, mereka disebut golongan khawarij. Yang memiliki tiga pokok kesesatan. Ini yang sedang kita bahas. Yang pertama mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin dan mengklaim itu sebagai jihad. Padahal jihadnya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir. Pangkal radikalisme mereka yang terakhir adalah memberontak kepada pemerintah muslim yang mereka anggap zolim. Walaupun masih muslim, tapi mereka anggap zolim Bahkan mereka pun menganggap kafir. Maka mereka akan berusaha bagaimana melengsarkan pemerintah tersebut. Ini jemaah sekalian, pokok kesesatan mereka. Kalau pemerintahnya baik, mereka juga nggak mau melengsarkan. Tapi pemerintah yang mereka anggap zolim, walaupun bagi mereka masih muslim, harus dilengsarkan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Seburuk apapun pemerintah itu, selama mereka masih muslim, tidak boleh dilengsarkan. Ini sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil kesepakatan ini oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama besar dari mazhab syafi'iyah. Dalam syarah Muslim beliau mengatakan ajma'a ahlu sunnah ala annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah telah sepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya tidak boleh melengserkan penguasa muslim karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Selama dia masih muslim, Sepakat ulama tidak boleh melengsirkannya Orang yang punya usaha untuk melengsirkan pemerintah muslim, maka di dalam dirinya ada bibit-bibit radikalisme. Entah dia sadar atau tidak. Inilah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah saw sejak dahulu kala jamaah sekalian. Sebelum kedatangan golongan ini, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan datang pemerintah yang zolim. Ini juga fenomena yang kita jangan terlalu heran. Kenapa banyak orang dikasih kekuasaan, bukannya berbuat baik, bukannya menolong masyarakat, malah berbuat zolim. Maka ketahuilah, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran." famata famitatun jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat satu kemungkaran dilakukan oleh pemerintahnya. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis ini. Nabi SAW telah memberikan isyarat kepada kita. Akan datang para pemimpin yang melakukan kemungkaran. Kemudian mari kita lihat bagaimana bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, barang siapa melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memberontak atau berusaha melengserkan pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati maka dia mati jahiliyah. Ini jemaah sekalian, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Mereka juga kata Nabi saw melakukan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari, kalian tidak setujui. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang para pemimpin seperti itu. Ini juga nasihat untuk setiap pemimpin hati-hati, jangan sampai termasuk yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika pemimpin kami seperti itu? pemimpin korup, pemimpin yang berbuat zolim. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Apakah beliau mengatakan lawan, turun ke jalan, lengserkan, ganti? Tidak. Perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Abdu ilaihim haqqahum Wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi hadis pertama disuruh berdoa, disuruh sabar. Hadis yang kedua disuruh tetap tunduk patuh dan bermohon kepada Allah. Bukan disuruh melawan bukan disuruh melengsarkan. Nah, jemaah sekalian, inilah ujian besar bagi kita. Apakah kita mengikuti emosi kita? Kemarahan kita kepada pemimpin yang zalim atau tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW? Ini ujian besar bagi kita. Banyak umat Islam yang tidak lulus ujian. Mereka lebih mengedepankan emosi mereka kemarahan mereka terhadap pemerintah daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seakan-akan merasa lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi para pemimpin yang zalim. Satu lagi jemaah sekalian hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." Akan datang sepeninggalku para pemimpin. La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Mereka tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Jemaah sekalian, di mana itu sunnah Nabi dan petunjuk Nabi? di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seluruh Al-Quran dan Sunnah itulah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Pemimpin masih muslim tapi tidak berhukum dengan syariat. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan itu kan maksud Nabi pemimpin yang masih berhukum dengan syariat. Sehingga kita nggak boleh lengserkan. Maka perhatikan dengan baik hadis ini. Nabi Muhammad SAW sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Kata beliau, wasayakunu fihim rijalun Kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati setan di dalam jasad manusia. Jadi jamaah sekalian, ini pemimpin yang sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para pejabat, para tokoh, hatinya hati setan, Jasadnya saja manusia. Lalu sahabat Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau bertemu dengan pemimpin seperti ini?" Jemaah sekalian, mari kita perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk wa ati' hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahmu itu. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, hendaklah kamu tetap mendengar dan taat. Ini jemaah sekalian, petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi pemerintah yang zolim. Jangan pernah kita merasa lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melawan beliau tidak menaati beliau ini petunjuk Nabi kita yang mulia kalau kita mau selamat dan kita harus yakin tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. dan jemaah sekalian apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah maksudnya beliau setuju dengan pemerintah zolim? Tidak. Tetapi beliau ingin umatnya tidak tertimpa mudarat yang lebih besar. Keberadaan pemerintah yang zolim itu mudarat. Tapi kalau kita berusaha untuk melengsarkannya, akan muncul mudarat yang lebih besar. Inilah jemaah sekalian, keindahan syariat Islam yang hanya akan dipahami bagi orang yang punya akal sehat, bagi orang yang memandang jauh ke depan. Kalau kita berusaha melengsarkan atau memberontak kepada pemerintah yang zolim, akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa itu jemaah sekalian? Akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Bahkan pertumpahan darah. Jangankan berusaha melengserkan. Dalam sebuah pemilihan saja, yang sama-sama sepakat, itu sudah saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Padahal sama-sama muslim. Saling menjelek-jelekan saling menyerang. Apalagi kalau sampai terjadi pemberontakan, pelengseran secara paksa, maka akan terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim, antara pendukung dan yang kontra, antara yang pro dan yang kontra, atau antara masyarakat dengan aparat keamanan. Bukankah aparat kita muslim? Akan terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim. Makanya jemaah sekalian, dilarang keras oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula jemaah sekalian, kalau kita ingin menasihati pemerintah kita, jadi ini termasuk kewajiban kita juga. Bukan berarti kita biarkan pemerintah yang zolim, tidak. Tapi wajib bagi kita memberi nasihat. Namun, bagaimana cara menasehati pemerintah? Itu pun Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha sultan falayubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya banyak umat Islam yang melanggar. Banyak yang menjelek jelekan pemerintah di medsos. Itu pun mungkin tidak bermaksud menasehati. Seandainya kita bermaksud menasehati agar pemerintah menjadi lebih baik, itu nggak boleh terang-terangan. Harus dilakukan secara tertutup itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak orang yang melakukan terang-terangan bahkan mungkin tidak ada niat menasehati. Niatnya hanya ingin menjelek-jelekkan atau ingin memprovokasi supaya orang-orang menjadi panas. Maka jemaah sekalian, itu bukan ajaran Islam. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Wajib kita nasihati pemerintah kalau mereka melakukan kesalahan. Kalau kita nggak bisa melakukan sendiri, minta tolong kepada ulama. Para ulama yang punya akses, punya hubungan dengan pemerintah, kita minta tolong. Tolong sampaikan nasihat. Atau sampaikan melalui surat. Dan seterusnya jemaah sekalian. Bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah. Ini bertentangan dengan Islam. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya paham radikal untuk memanas-manasi masyarakat. Maka sebenarnya Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan kepada kita. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga generasi kita, anak-anak muda kita. Ajarkan kepada mereka ilmu yang benar yang berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak mudah termakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barangkali ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi sebuah benteng bagi kita agar tidak muncul pemahaman-pemahaman radikal di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang paling utama tentunya anak-anak kita sendiri. Kita lindungi mereka. Jangan sampai Tiba-tiba kita mendengarkan berita anak muda yang kita kenal baik kok masuk berita melakukan bom bunuh diri atau melakukan kezoliman kepada sesama muslim atau kepada orang-orang kafir dengan alasan berjihad padahal jihadnya tidak sesuai syariat jadi ini kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan generasi muda kita agar berhati-hati dari pemahaman radikal ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya berbaiat kepada selain pemerintah? Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu berbaiat. Setelah Nabi SAW wafat, mereka juga berbaiat. Tetapi mereka berbaiat hanya kepada pemimpin. Pemimpin pemerintahan. Ketika Nabi SAW masih hidup, mereka berbaiat kepada beliau. Ketika beliau wafat, mereka berbaiat kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, mereka berbaiat kepada Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi berbaiat kepada kelompok-kelompok bukan kepada pemerintah itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Dan ini termasuk metode kelompok-kelompok radikal untuk mengikat anggotanya. Karena sudah baiat, sudah janji setia. Sehingga dia sulit meninggalkan golongan itu. Kemudian jemaah sekalian biasanya orang yang mau keluar juga mereka ancam. Dan ketika dia sudah keluar mereka anggap kafir. Dan mereka melakukan teror kepadanya. Ini ciri-ciri golongan sesat. Golongan termasuk golongan radikal. Yang suka mengikat anggota dengan bayat. Walaupun ada juga Golongan lain mungkin tidak radikal tapi melakukan bayat Yang jelas ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bayat itu dalam Islam hanya untuk pemerintah, tidak untuk kelompok-kelompok, tidak untuk organisasi, tidak untuk golongan-golongan. Iya. -golongan. Apakah seorang yang pemahaman khawarij kalau dia meninggal apakah termasuk penghuni neraka dan kekal di dalam neraka? Memang ada segolongan ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas ulama tidak sampai mengkafirkan mereka. Mayoritas ulama walaupun mereka sesat tidak sampai menganggap mereka kafir. Dan dosa apapun selama bukan dosa kesyirikan, maka pertama pelakunya masih mungkin diampuni oleh Allah. Kalaupun tidak diampuni, lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, tidak bisa kita katakan mereka kekal di neraka. Karena masih mungkin Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Kalaupun Allah tidak mengampuninya, maka dia tidak kekal di neraka. Karena amalannya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Iya. Walaupun jemaah sekalian menghalalkan darah seorang muslim itu termasuk kekafiran. Kenapa? Menghalalkan yang haram. Tapi sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam syariat Islam ada uzur bil jahal dia tidak langsung bisa difonis sebagai orang kafir karena ketidaktahuannya. Jadi memfonis orang muslim itu kafir itu nggak mudah. Masalahnya Nabi SAW mengatakan Mengkala li akhihi ya kafir faqad bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau orang yang dikatakan kafir itu enggak kafir, berarti yang kafir adalah yang mengatakan. Jadi ini berbahaya. Enggak gampang kita mengkafirkan. Iya. Walaupun mereka salah, mereka sesat. Kita sebut mereka sesat, berpemahaman radikal, tapi untuk mengatakan mereka kafir itu tidak mudah. Iya. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan murjiah. Murjiah itu adalah golongan yang berkeyakinan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia tidak memberikan pengaruh pada imannya. Jadi imannya baik-baik saja walaupun dia melakukan dosa. Itu juga sesat. Jadi bagi mereka tidak ada yang bisa difonis kafir. Selama dia mengaku muslim, walaupun dia melakukan dosa kekafiran, bagi murjiah ini gak bisa difonis kafir. Ini juga salah. Kalau seorang muslim melakukan kekafiran dan telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dia bisa saja dikafirkan. Kalau bagi murjiah, dia sama sekali gak mungkin jadi kafir. Dan ini juga jemaah sekalian, saya sampaikan termasuk ciri-ciri orang yang berpaham radikal apabila tidak menganggap pemerintah kafir mereka sebut murjiah apabila mengajak masyarakat untuk taat kepada pemerintah mereka sebut murjiah padahal Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Jadi taat kepada pemimpin, pemerintah jemaah sekalian, itu perintah Allah. Kalau ada yang mengatakan itu pemahaman murjiah, itulah orang yang berpaham radikal. Namun tentu taat di sini, taat dalam hal yang ma'ruf, bukan taat mengikuti perbuatan maksiat. Contoh jamaah sekalian. Misalnya ini, ini hanya contoh saja. Salah satu pemerintah daerah misalkan mengadakan festival budaya syirik, kita nggak boleh ikut-ikutan. Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Sedekah bumi, sedekah laut. Itu budaya syirik. Dan itu sudah lama difatwakan di Muktamar Nahdlatul Ulama. Muktamar NU. Sudah lama para ulama NU memfatwakan sedekah bumi itu haram. Itu bukan budaya yang baik. Jadi ulama-ulama sudah fatwa, sudah sejak lama. Itu bukan budaya yang baik. Karena itu mengandung kesyirikan. Jadi kalau ada pemerintah ngajak kita melakukan ini, nggak boleh kita ikutan. Tapi kalau mengajak kita melakukan yang baik, aturan-aturannya tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taat jamaah sekalian. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Namun orang-orang yang berpaham radikal ini, mereka mengatakan kalau suka selalu taat pemerintah, itu namanya murjiah. Jadi ini termasuk ciri-ciri paham radikal. Menuduh orang yang taat pemerintah sebagai murjiah. Iya. Apa, apa saja usaha ulama Indonesia untuk memperlakukan hukum syariat Islam di Indonesia? Jemaah sekalian, usaha yang terbaik adalah mendidik masyarakat itu sebenarnya usaha yang terbaik. Dan kalau kita memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menyampaikan kepada pemerintah, berdakwah menasehati, itu juga seharusnya kita lakukan. Itu seharusnya kita lakukan. Jadi bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah tidak, tapi dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan nasihat yang baik. Sampaikan nasihat kepada pemerintah. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting, mendidik masyarakat kita. Kenapa? Karena pemimpin masa depan kita itu tentu akan lahir dari masyarakat kita. Gak ada pemimpin yang turun dari langit. Semua lahir dari masyarakat. Dan bisa jadi jemaah sekalian, Allah timpakan kepada kita hukuman atas dosa-dosa kita dengan adanya seorang pemimpin yang zolim. Jadi kalau pemimpin kita zolim, tidak berhukum dengan syariat, itu bisa jadi adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zolim itu pemimpin atas orang-orang yang zolim juga. Orang-orang yang berbuat dosa. Sebagai hukuman bima kanu yaksibun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita pingin pemimpin kita menjadi baik, nomor satu perbaiki diri kita. Kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik kita lakukan. Jadi bukan dengan cara-cara radikal, tapi dengan pendidikan agama yang benar. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, supaya Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Jangan terlalu bermimpi. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baik kalau kita belum merubah diri. Belum memperbaiki diri dan belum berusaha memperbaiki masyarakat kita. Makanya jemaah sekalian dulu di masa tabi'in ada seorang gubernur yang sangat kejam. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf al Itu kekejamannya luar biasa. Kezolimannya luar biasa. Para ulama bukan hanya di penjara, dibantai sama dia. Bahkan masih ada sahabat Nabi SAW yang masih hidup, ditikam sama dia. Dibunuh. Lalu orang-orang berdatangan kepada Al-Hasan Al-Basri. Imam besar dari generasi tabi'in. Imam Al-Hasan Al-Basri. Minta fatwa. Wahai Imam Gubernur kita ini zolim sekali. Bagaimana kalau kita lawan dia? Kita lengserkan dia. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri? Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya pemimpin kalian ini adalah azab Allah atas kalian. Maka tidak mungkin azab Allah itu dilawan dengan kekuatan kalian. Gak mungkin jemaah sekalian menghadapi azab Allah dengan kekuatan kita, baik itu kekuatan fisik, kekuatan militer, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, Gak mungkin. Azab Allah itu hanya bisa dilawan dengan taubat, bertobat kepada Allah. Jadi jangan terlalu yakin kalau ganti pemimpin berarti masalah kita selesai. Berarti pemimpin yang baru lebih baik. Tidak jemaah sekalian. Sampai kita merubah diri kita. Sampai kita bertobat kepada Allah. Dan berusaha memperbaiki masyarakat kita. Itu jalan penegakan syariat yang benar. Yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi bukan dengan cara radikal. Bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah atau berusaha melengsarkan, itu bukan cara yang sesuai syariat. Demikian wallahu alam. Ini ada pertanyaan barusan saya jawab. Ya. Apakah kepemimpinan seseorang pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya? Ya, barusan kita jawab tadi. Bacalah surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'da dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim pemimpin atas orang yang zalim karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Iya. Bolehkah kita mengamalkan zikir hanya mengucapkan Allah Allah Allah berulang-ulang kali sampai seribu kali ada yang lima ribu kali Adakah hadis Nabi SAW yang mengajarkannya? Sependek yang saya tahu jamaah sekalian, cara berzikir seperti itu dan penentuan jumlah seribu atau lima ribu tidak ada satupun hadisnya. Tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar la wa la quwata illa billah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim dan seterusnya. Ini satu kalimat, bukan satu kata. Sebab dalam bahasa Arab, satu kata saja belum mengandung pujian. Belum mengandung pujian. Kalau kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, baru mengandung pujian. Berzikir berarti memuji Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sama kalau kita mau memuji orang, namanya Ahmad. Kita hanya mengatakan Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad. Itu kan bukan pujian. Mungkin dia marah mendengarkan kita ngomong seperti itu. Tapi kalau kita katakan Ahmad itu baik, ini satu kalimat baru mengandung pujian. Tapi ada dua hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian orang. Hadis yang pertama ucapan Bilal. Bilal mengatakan ahadun ahadun. Ya mas sekalian, hadis ini Bilal tidak sedang berzikir. Bilal sedang menjawab paksaan orang kafir supaya dia menduakan Allah. Makanya beliau katakan satu, satu, nggak dua. Jadi bukan sedang berzikir. Ada juga hadis yang kedua yang mereka anggap sebagai dalil tapi sebenarnya bukan dalil. yaitu sabda Nabi saw. alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebut di muka bumi Allah Allah apakah ini adalah dalil berzikir boleh hanya dengan menyebut Allah jawabannya tidak jemaah sekalian kenapa tidak karena Nabi dan para sahabat tidak memahami demikian. Tidak ada satu riwayat pun sahabat mempraktekan cara berzikir seperti itu. Tidak ada. Kemudian, ternyata hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, La takumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi la ilaha illallah. Jadi bukan Allah saja maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi la ilaha illallah. Jadi hadis ini ditafsirkan dengan hadis lain. Maka orang yang mau beramal dia harus yakin dulu. Saya sudah baca ayatnya, saya sudah baca hadisnya, baru saya amalkan. Itu pun pemahamannya juga harus benar. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi jemaah sekalian. Gak boleh kita memahami sendiri. Menafsirkan sendiri. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena gak mungkin kita lebih baik daripada Nabi dan para sahabat. Gak mungkin amalan kita lebih hebat daripada amalan mereka. Dan terutama Nabi Muhammad SAW telah menegaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai kita sudah capek-capek beramal, hasilnya adalah tertolak. Siapa yang mengatakan tertolak? Nabi Muhammad SAW. Dan juga jemaah sekalian, Zikir yang beliau contohkan sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak dan sangat bagus. Dan zikir yang paling afdol adalah La ilaha illallah. Itu jangan dikurangi lagi. La ilaha illallah. Kalau ditambahi boleh. Tambahi dengan apa? Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Hari terbaik untuk banyak berdoa, terutama bagi jamaah haji. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah zikir yang paling afdal la ilaha illallah jadi jangan kita kurang-kurangi wallahu alam Bagaimana dengan orang mengaku muslim tapi mereka tidak solat juga tidak puasa Ramadan. Mereka berdari berdali sudah syahadat. Jemaah sekalian, orang yang tidak solat itu ada dua kategori. Kategori yang pertama karena dia tidak menganggap solat itu sebagai kewajiban dari Allah. Atau dengan kata lain, dia menentang, tidak mengakui kewajiban sholat. Atau bahkan membenci, tidak senang. Maka kategori yang pertama ini, ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dia kafir keluar dari Islam. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali dia mu'allaf baru masuk Islam maka dia belum tahu. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang belum tahu dan dia bukan sengaja, maka dia diberi udur. Tidak langsung dikafirkan. Masa mu'alaf baru masuk Islam, langsung dikafirkan. Jadi ini yang pertama, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sampai dia mengatakan sholat lima waktu itu nggak wajib, atau bagi kami sudah tidak wajib. Kenapa? Kami sudah derajat hakikat. Kami sudah marifat. Kami sudah jadi wali. Maka ini ajaran orang-orang sombong yang merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja jemaah sekalian solat sampai kedua kakinya pecah-pecah. Kok ada orang yang merasa tidak perlu lagi solat karena sudah menjadi wali? Justru menjadi wali itu karena dia rajin sholat. Rajin ibadah, makanya jadi wali. Bukannya tidak ibadah, malah jadi wali. Itu bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Wali Allah itu yang rajin ibadah. Jadi ini sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Nah yang kedua, kategori yang kedua, orang yang tidak sholat karena malas saja. Dia akui sebenarnya solat itu wajib. Tapi dia nggak mau lakukan karena malas. Atau karena dia bekerja di sawah, malas ganti baju. Malas untuk solat karena tidak mau repot-repot. Subhanallah jemaah sekalian. Padahal rizki yang Allah berikan kepadanya. Semua datang dari Allah. Dia bekerja, dia dapatkan rizki dari Allah tapi dia malas dalam beribadah kepada Allah. Apakah dia juga kafir? Maka ulama berbeda pendapat. Mazhab yang tiga, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, itu mengatakan dia tidak kafir. Tapi dia pelaku dosa terbesar. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada membunuh, mencuri, termasuk korupsi, berzina, minum khamar, makan riba. Itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat kalau dia meninggalkannya karena malas, kafir tidak. Tetapi itu adalah dosa terbesar dari semua dosa-dosa besar, itu sepakat ulama. Namun mereka beda pendapat, dia kafir atau tidak. Maka mazhab yang tiga ini mengatakan tidak kafir. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan dia kafir. Walaupun dia tinggalkan sholat karena malas. Nah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dalil-dalil, mana pendapat yang lebih kuat? Kalau kita perhatikan dalil-dalil, pendapat yang lebih kuat, orang yang meninggalkan sholat, walaupun karena malas, dia juga terancam menjadi kafir. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Namun jamaah sekalian, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berpendapat walaupun pelakunya tidak kafir, mereka berpendapat pemerintah harus memberi hukuman mati. Kalau kita baca buku-buku fikih Syafi'i dan buku-buku Maliki, mereka berpendapat walaupun dia tidak kafir, pemerintah harus mengadili dia kalau dia nggak bertobat, dia diberi hukuman mati. Itu pendapat Imam Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Untuk orang yang meninggalkan sholat. Adapun mazhab Abu Hanifah, itu dihukum dengan hukuman yang berat, tapi tidak sampai hukum mati. Kalau mazhab Imam Ahmad sudah jelas dihukum mati, karena dia dianggap murtad. Jadi jemaah sekalian, ini perbedaan pendapat ulama terkait orang yang meninggalkan sholat. Intinya adalah ini dosa yang sangat besar. Adapun meninggalkan puasa, orang yang tidak puasa, maka kategorinya juga ada dua. Kalau dia meninggalkan puasa karena tidak mengakui kewajiban puasa atau benci dengan syariat Allah, ini juga kafir. Dan juga sepakat ulama. Ini sebenarnya berlaku untuk semua syariat. Siapa yang menentang syariat itu menyebabkan dia kafir atau membenci syariat. Di surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka membenci syariat Allah. Maka Allah hapuskan amalan mereka. Nah, jemaah sekalian, kalau dia masih meyakini kewajiban puasa, tapi dia nggak mau puasa, maka dia tidak sampai tingkat dikafirkan. Betul itu dosa besar, tapi tidak sampai difonis kafir. Iya. Jadi ini rincian orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.